Kenikmatan lahiriah, kesehatan, dan berbagai macam nikmat-nikmat lahiriah yang lainnya. Terlebih lagi nikmat batiniah, nikmat taufiq, nikmah hidayah, nikmah di atas sunnah, dan nikmah bisa mengkaji bimbingan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam nikmatul ilm Ihwanatina azakumullah ketahuilah bahwasanya nikmatul ilmi kenikmatan mendapatkan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala kenikmatan bisa mencari, mengkaji ilmu agama Allah Subhanahu wa taala ini merupakan a'zamun ni'am, kenikmatan yang paling besar, yang paling akum. Ketika seseorang barakallahu fikum diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba Allah yang muslim memeluk agama Islam itu merupakan nikmat yang begitu mulia, yang begitu agung. Dikarenakan tidak semua insan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keislaman. Terlalu banyak umat Islam yang masih dalam kekufuran, dalam kesyirikan. Ketika dia diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah yang muslim, itu pertanda Allah Azza wa Jal memilih dia dari sekian banyak hamba-hambanya yang mendapatkan nikmatul Islam. Lebih mulia lagi barakallahu fikum. Ketika seseorang yang muslim tadi dia betul-betul berislam dengan bimbingan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Berislam dengan Islam yang sahih Islam yang sesuai dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nikmatus sunnah. Nikmat mendapatkan hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala bisa berislam di atas sunnah. Lebih mulia sebab terlalu banyak dari kalangan kaum muslimin yang tidak mendapatkan nikmat ini. Banyak di kalangan umat Islam yang jauh dari sunnah Rasulullah SAW berislam namun jatuh dalam berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada. Maka ketika seseorang muslim diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengenali sunnah berislam di atas sunnah maka dia telah mendapatkan dua kenikmatan yang paling agung dari semua kenikmatan-kenikmatan yang ada. Nikmatul Islam, kemudian nikmatus sunnah. Ihwanatina azakumullah di sana ada keutamaan nikmat yang lebih mulia lagi. Yang lebih afdal, yang lebih agung lagi. Tidak semua orang mendapatkannya, meraihnya, dengan sesempurna kecuali diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih afdal lagi, yang lebih agung lagi ialah nikmatul ilmi. Nikmat ilmu. Diberi kemudahan, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari ilmu syariat. Ilmu tentang kitabullah tentang sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam dengan pemahaman salaful ummah tentang akidah, tentang ibadah, tentang akhlak wal adab, tentang muamalah dan tentang semua perkara-perkara yang kita perlukan terkait dengan dunia kita, agama kita dan akhirat kita. Nikmatul ilmi. Betul-betul dia mendapatkan nikmatul Islam. Islamnya di atas sunnah. Sunnahnya dibangun di atas dasar ilmu syar'i. Maka barang siapa yang mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bisa tafaqquh fitin, memahami, mengkaji agama Allah yang mulia ini setapak demi setapak, selangkah demi selangkah dia mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Sedikit demi sedikit dia memahami ilmu yang mulia ini. Maka berarti dia mendapatkan semua kenikmatan yang ada. Meraih semua kenikmatan yang paling agung, yang paling mulia. Nikmatul Islam, nikmatul sunnah, nikmatul ilm. azakumullah berbicara tentang masalah keutamaan ilmu ini sangat luas sangat luas sangat panjang dikarenakan keutamaan ilmu sangat banyak sangat banyak Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah diriwayatkan dari beliau beliau menyatakan sebuah kalimat yang menggambarkan kepada kita tentang keutamaan ilmu tadi Beliau mengatakan al-ilmu la ya'tiluhu syai. Al-ilmu la ya'tiluhu syai liman saluhat niyatuhu. Ilmu itu tidak bisa ditandingi oleh apapun. Ilmu itu tidak bisa ditandingi oleh apapun bagi yang saleh niatnya. Kalimatnya singkat namun dalam. Menggambarkan kepada kita yang namanya ilmu syar'i, ilmu Alkitab Sunnah dengan pemahaman salaful ummah sebuah anugerah sebuah <clears throat> amaliah yang memiliki sebuah keutamaan yang tidak bisa ditandingi oleh apapun ketika ada sesuatu yang disebutkan keutamaannya masih rendah di bawah keutamaan ilmu. Apapun itu, apapun itu yang disebut-sebut oleh banyak orang, oleh banyak kalangan punya fadilah, punya keutamaan, punya kedudukan, punya keistimewaan, itu semuanya rendah. Tidak akan mampu dan tidak akan bisa menyaingi keutamaan ilmu. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita akan berupaya untuk sedikit mengangkat menggambarkan fadilah ilmu dengan harapan supaya masing-masing kita memiliki semangat yang lebih dalam tolapul ilmi dengan kita mengetahui keutamaan-keutamaan ilmu tersebut. Yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu syariat ilmu agama tentang Al-Quran, Sunnah dengan pemahaman salaf dari mulai pembahasan masalah akidah, ilmu masalah akidah sampai ilmu-ilmu yang berkaitan dengan semua yang kita perlukan pada dunia kita, agama kita dan akhirat kita. Disebutkan dalam sebuah hadis ini sangat masyhur di kalangan kita طلاب العلم Al-Sunnah wal Jamaah Salafiyin hadis yang menjelaskan kepada kita tentang keutamaan ilmu hadis yang disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam, "Wa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid Sangat masyhur. Yang artinya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, maka Allah akan fakihkan, Allah akan fahamkan dia tentang agama ini. Singkat. Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu bidin. Yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, Allah akan fahamkan dia tentang agama ini. Ketika orang itu faham agama, mengerti agama, dengan dia mengkaji ilmu agama ini, faham akidah, faham bagaimana beribadah kepada Allah Azza wa Jal, faham tentang ahkam syariah, faham tentang adab Islam, akhlak Islam, muamalah Islam, paham tentang bimbingan Islam yang mulia ini itu pertanda orang ini betul-betul diharapkan kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu dipahami kalimat kebaikan dalam hadis ini. Kata-kata khairan kebaikan dalam hadis ini meliputi semua perkara kebaikan. Meliputi semua perkara kebaikan. Meliputi yang pertama khairun duniawi kebaikan-kebaikan yang sifatnya duniawi. Nah, kebaikan-kebaikan yang sifatnya duniawi. Kebaikan apapun yang disebutkan oleh kita terkait dengan kebaikan-kebaikan dunia yang diharapkan seorang insan, seorang muslim akan diraih dengan ilmu tadi. Kebaikan duniawi, contohnya rezeki yang lancar, Ya Pak ya. Rezekinya lancar. Barakallahuikum. kehidupannya tenang, sejahtera, damai, bahagia, tentram. Apa-apa ada. al semua kebaikan-kebaikan duniawi. Akan dia capai ya? dengan ilmu syari. Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan-kebaikan duniawi, Allah akan fakihkan dia tentang agamanya. Ketika orang itu faham agama, fakih tentang agamanya, jangan khawatir. Jangan takut dengan urusan dunianya. Allah akan jamin urusan dunianya. Allah akan jamin kemaslahatan dunianya untuk dia, untuk istrinya, untuk anak-anaknya dan untuk masa depan dia. Itu jaminan dari Rasulullah SAW. Khairun Yang kedua meliputi khairun oh, khairun dini. Kebaikan-kebaikan yang berkaitan dengan agama. Senantiasa mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan agama. Senantiasa di atas sirat siratal mustaqim, lurus selamat dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada kebaikan agama. Berislam di atas sunnah, kebaikan agama. Semua yang terkait dengan khairun dini, kebaikan-kebaikan yang terkait dengan agama seseorang, masuk dalam lafaz ini. Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan-kebaikan pada agamanya, Allah akan fakihkan dia tentang perkara agama. Bahasa yang lainnya, orang itu kalau faham agama, memahami tentang agamanya, memiliki ilmu syar'i, maka akan meraih semua kebaikan-kebaikan terkait dengan agamanya. Dia akan menjadi orang yang saleh, istiqamah di al Islam sunnah, dinaungi oleh taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semua kebaikan terkait dengan agama dia dan yang ketiga meliputi khairun ukhrawi. Kebaikan-kebaikan yang terkait dengan akhiratnya nanti. Itu buah dari ilmu yang ada pada dirinya. Kebaikan ukhrawi sangat banyak. Dia mendapatkan husnul khitam. Mendapatkan husnul khatimah. Kebaikan akhirat. Di alam barzakh nanti dia mendapatkan nikmat kubur. Diselamatkan dari azab kubur. Kebaikan ukhrawi. Di alam barzakh nanti dia bisa menjawab fitnah kubur. Pertanyaan mukar wa nakir. Dengan mantap tanpa ragu-ragu. Khairan ukhrawi. Barakallahu Ketika nanti dia dia melukiamah di padang mahsyar mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jalla. Kemudahan hisab. Khairun ukhrawi. Menerima buku amal dengan tangan kanan. Ukhrawi. Terus demikian sampai pada ujungnya nanti mendapatkan jannah dari Allah Subhanahu wa taala ini puncak khairun ukhrawi kebaikan kebaikan di akhirat nanti. Dan segala macam kenikmatan-kenikmatan yang akan diraih nanti dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu masuk dalam kalimat khairan. Sehingga barakallahu fikum ilmu syar'i, ilmu agama kita memahami, mengerti ilmu agama ini lalu kita amalkan dalam keseharian kita akan membawa kita kepada semua kebaikan. Kebaikan dunia, kebaikan agama, kebaikan akhirat. Apa kuncinya? Tafakuh fiti. Mengkaji bimbingan agama Allah subhanahu wa ta'ala. anda sebutkan apa yang antum harapkan, yang antum dambakan selama ini. Kuncinya tafakuh Ustaz, saya kepingin hidup yang tenang, yang bahagia Ustaz. Bahagia menurut kamu itu apa maknanya? Hah? Uangnya banyak, semu. Rumahnya mewah, semu. Mobilnya mewah, semu. Tahu semu ya? Nah, gak hakiki. Yang namanya kebahagiaan ketika antum merasakan ketenangan dalam jiwa, dalam hati, ketenteraman, ketentangan jiwa dalam hati terkait dengan kehidupan dunia ini. Itu kebahagiaan. Kalau antum mendapat menambahkan kebahagiaan dunia, fa'alikum bil ilm. Maka kuncinya adalah ilmu syar'i. Bahkan ilmu akan mendatangkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir. Diriwayatkan dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala beliau menceritakan tentang sejarah beliau talabul ilmi. Beliau mengisahkan ketika awal mula dahulu beliau hendak belajar agama. Beliau dihadapkan pada dua pilihan. Dua pilihan. Yang pertama mengkaji ilmu fikih, mengkaji tentang hukum-hukum syariat ataukah mengkaji ilmu secara khusus ilmu tentang tib masalah medis kedokteran timbang timbang timbang timbang pikir pikir pikir ini ilmu fikih ahkamus syariah ini ilmu kedokteran milih yang mana ini pada akhirnya beliau mantap, sangat mantap untuk memilih ilmu fikih. Mengkaji ilmu agama Allah tentang ahkam syariah, hukum-hukum syariat. Di antara alasan beliau, kalau saya belajar semata-mata ilmu kedokteran, mungkin yang saya dapatkan hanya dunia, akhiratnya tidak ke tapi kalau saya belajar mengkaji ilmu fikih tentang ahkamus syariah, hukum-hukum agama, akhirat saya dapat, dunianya ngikut. Iya ya, Pak ya? Oh, iya. Jangan khawatir. Maka saya pilih ilmu fikih. Saya pilih ilmu fiqh mengkaji tentang ahkamus syariah dikarenakan dengan itu saya mendapatkan dua-duanya Dapat dunia, dapat akhirat. Maka beliau pun menyisikan dengan baju bersungguh-sungguh mempelajari ilmu fikih dengan belajar langsung kepada Imam Malik rahimahullah Kitabul Muwatta karya beliau. Nah. Barakallah. Di zaman sekarang ini, ikhwanatina banyak para dokter. Ya. Banyak dokter, tapi awam jahil. Tidak mengerti tentang masalah hukum-hukum agama, bahkan sebagian mereka tidak paham tentang bagaimana caranya berwudu yang baik, sholat yang baik, bahkan di antara mereka banyak yang tidak paham terkait dengan masalah bagaimana buang hajat yang syar'i. Dunia ya untung-untungan, kalau pas laris ya dapat uang banyak, tapi kalau pas tidak laris nggak laku. Akhiratnya nggak dapat. Dunianya untung-untungan. Tapi ketika orang itu barakallahu fikum mengkaji ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, pasti dan pasti insya Allah ketika ilmunya manfaat, agamanya baik, akhiratnya baik, dunianya ngikut. Selama dia masih hidup pasti akan mendapatkan yang namanya dunia tadi. Ala kulli siapa saja yang mendambakan kebaikan dunia, ilmu kuncinya. Barang siapa yang mendambakan kebaikan agama, ilmu kuncinya. Barang siapa yang mendambakan kebaikan akhirat, ilmu kuncinya. Ilmu kuncinya. Wa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, Allah akan fahamkan dia tentang perkara agama. ketahuilah. Di antara bentuk kebaikan. Di antara bentuk kebaikan. Ialah Assalamatu minasyar. Assalamatu minasyar keselamatan dari semua perkara-perkara yang jelek. Lawan daripada khair. Ini minal khair. Termasuk kebaikan-kebaikan yang ada. Anda selamat, Anda jauh dari semua kejelekan-kejelekan yang ada. Ini menambah lagi kedudukan ilmu syar'i. Di samping Anda meraih semua kebaikan, itu kebaikan, Anda juga bisa selamat dari semua kejelekan. Itu juga merupakan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi Dengan fitin, dengan kita mengkaji ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, ilmu kita manfaat akan selamat dari semua kejelekan-kejelekan duniawi akan selamat dari semua kejelekan-kejelekan terkait dengan agama. Akan terselamatkan dari semua kejelekan-kejelekan terkait dengan akhirat nanti. Itu luar biasa. Ya, kejelekan-kejelekan duniawi selamat daripadanya. Penyimpangan-penyimpangan terkait dengan perkara agama selamat daripadanya. Perkara-perkara yang mengerikan di kiamat nanti selamat daripada. Sekali lagi kuncinya adalah tafaqquh fiddin, mengkaji ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Satu hadis tetapi maknanya begitu luar biasa menggambarkan kepada kita tentang keutamaan ilmu. Barakallahu disebutkan dalam hadis yang lain Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Lafadznya lafadz Imam Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ini juga hadis yang sangat masyhur di kalangan kita Ahlussunnah Salafiyyin Thulabul Ilm. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة yang artinya barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu menempuh jalan untuk meraih ilmu Allah akan mudahkan untuk dia Allah akan mudahkan bagi dia dengan itu jalan menuju ke dalam surga. Dari lafadznya sudah terasa keutamaannya. Ilmu jalan menuju ke dalam surga. Nah begitu. Ilmu adalah jalan menuju ke dalam surga. Yang kepingin surga, ilmu kuncinya. Ilmu jalannya. Hadis ini barakallahu fikum dijelaskan panjang lebar oleh para ulama dalam syarah-syarahnya. Mereka menjelaskan yang dimaksud dengan satu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma siapa saja yang menempuh jalan untuk meraih ilmu itu meliputi dua makna sulukut tariq ala qisbain menempuh jalan meraih ilmu dua macam. Dua-duanya masuk dalam kategori riwayat ini. Yang pertama adalah sulukun hissi. Menempuh jalan secara konkret. Betul-betul Anda melangkahkan kaki menuju ke tempat-tempat ilmu. Baik itu jarak dekat, jarak sedang, jarak jauh, jarak yang sangat jauh. Namanya rehlah ilmiah. Anda betul-betul melakukan safar pepergian untuk mencari ilmu agama Allah Azza wa Namanya sulukun hissi. Betul-betul menapaki jalan. Melangkahkan kaki. Menempuh jalan untuk meraih ilmu. Anda datang dari rumah masing-masing. Entah berjalan kaki atau naik kendaraan menuju ke tempat ilmu, ke masjid, ke halaqah ilmu dan yang lain-lainnya yang dikaji padanya kitabullah, sunnah Rasulnya saw, alaihi dengan pemahaman salaful ummah, datang dengan niat talabul Itu namanya sulukun hissi. Apalagi dari jauh. Taklimnya ada di kebun jengkeh. Datang dari dari Gemba. Dari mana lagi? Eh, tempat-tempat yang jauh-jauh. Hmm, barakallahu fikum. Sengaja datang untuk meraih ilmu, mengkaji ilmu. Itu namanya sulukun hissi menempuh jalan secara konkret menuju ke tempat-tempat taklim. Ini jelas masuk di dalam riwayat ini. Yang kedua ialah sulukun maknawi menempuh jalan meraih ilmu secara maknawi. Maknanya sama dengan yang pertama. Ini meliputi semua upaya meliputi semua upaya-upaya kita untuk mendapatkan ilmu. Menulis ilmu, ada faedah ilmiah, ditulis, dicatat. Sulukun ma'nawi. Hah? Menghafal ilmu. memurojaah kembali yang kita hafal. Mengulang kembali yang kita hafal. Sulukun ma'nawi. Di rumah, dengarkan ceramah, kita via ah, file-file yang ada di HP dan segala macamnya, ceramah-ceramah agama dari para asatidah sunnah di rumah atau tidak kemana-mana, tapi mendengarkan ilmu tadi, sulukun ma'nawi. para fikum. Antum tidak kemana-mana, bertanya kepada orang yang punya ilmu tentang perkara kamu belum pahami chatting ke ustad, tanya ilmu sekarang samanya chatting ya bukan SMS ya eh SMS ya Allah segala macamnya tanya ilmu kepada seorang ustad. kamu di rumah tapi dapat ilmu maka semua upaya, semua usaha yang kamu lakukan dalam rangka untuk meraih ilmu dimasukkan dalam riwayat ini. Sehingga ada sulukun hissi, sulukun ma'nawi. Intinya dia mencari ilmu. Yaltamisu fihi ilman. Yang dimaukan dengan ilmu, ilmu syariat. Kata Rasulullah SAW, Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah akan mudahkan untuk dia dengan cara tadi, jalan menuju ke dalam surga atas hilhuna kemudahan-kemudahan yang dimaksudkan dalam riwayat ini kata para ulama itu meliputi tashilun fi dunia wa tashilun fil akhirah kemudahan-kemudahan di dunia ini dan kemudahan-kemudahan di akhirat nanti rinciannya Kata para ulama una barakallahu fikum di antara makna kemudahan dalam riwayat ini ialah Allah Subhanahu wa taala akan memberi kemudahan kepada dia untuk mengkaji ilmu, mempelajari ilmu yang dia inginkan. Dia ingin belajar ilmu akidah. Dia ingin belajar ilmu fiqh. Dia ingin belajar ilmu hadis. Dia ingin belajar ilmu tafsir atau ilmu yang lainnya. Al-Quran, atau hadis atau ilmu alat, ilmu nahu dan segala macamnya. Allah akan mudahkan bagi dia untuk memahami ilmu tersebut. Belajar fit semangat dia. Menempuh dua cara, hissi wa ma'nawi. Allah akan mudahkan bagi dia mengkaji, mempelajari ilmu fiqh atau ilmu tafsir atau yang lain-lainnya diberi kemudahan untuk belajar ilmu agama. Mungkin awalnya buntu. Mungkin awalnya pusing. Apa ini? Terus dia berusaha. Lama-lama akan diberi kemudahan untuk memahami ilmu tersebut. yang pertama. Yang kedua, masih terkait dengan tashilun duniawi Allah akan memberi kemudahan kepada dia untuk bisa memahami ilmu-ilmu yang lain. Maknanya Allah akan membukakan untuk dia dengan ilmu tadi, ilmu-ilmu yang lain yang sebelumnya belum terbersit dalam benaknya dia. Dia mengkaji sebuah ilmu. Semakin dia kaji, semakin terbuka di depan dia ilmu-ilmu yang lain. Semakin dia telusuri, semakin dia dalami, terbuka lagi ilmu-ilmu yang lain. Terus begitu. Semakin lama, semakin luas. Semakin luas, semakin luas. Itu luar biasa. Tergambar insya Allah ya. Dia belajar ilmu fiqh. Dia belajar ilmu apapun yang yang yang dia yang dia kasih dari ilmu-ilmu agama yang ada. Yang pertama diberi kemudahan untuk memahami ilmu tersebut. Yang kedua dengan memahami ilmu tadi akan dibukakan ilmu-ilmu yang lain. Oh ada ini, oh ada itu, oh oh oh oh sebagai banyak oh-nya. Hah? Oh-nya itu dulunya nggak paham, sekarang paham. Dulunya nggak tahu, sekarang jadi tahu. Oh oh oh terus begitu sehingga dia akan semakin bersemangat tidak akan pernah kenyang dengan yang namanya ilmu tadi ini makna sabda Rasulullah SAW manhumani la yashba'an manhumun bid dunya la yashba' wa manhumun bil ilmi la yashba' barakallahu ada dua orang yang rakus dua orang yang selalu tidak pernah kenyang yang pertama dengan dunia, tidak bakal kenyang dengan dunianya. Yang kedua dengan ilmu, tidak bakal kenyang dengan ilmunya. Semakin ditelusuri, semakin didalami, semakin haus, semakin kurang, semakin kurang. Demikian seterusnya. Dunia tercelah, ilmu terpuji. Yang kita bahas, ilmu. yang kedua. Yang ketiga, lebih afdol lagi daripada itu. Allah akan memberi kemudahan kepada dia mengamalkan ilmu yang dia pelajari. Allah akan memberikan taufik, memberikan hidayah kepada orang tadi bisa mengamalkan ilmunya. Ini lebih agung lagi, lebih mulia lagi. Dengan dia mengamalkan ilmunya, ilmunya nafi' bermanfaat. Dengan dia mengamalkan ilmunya akan berbuah keimanan, berbuah ketakwaan, berbuah kesolehan, demikian seterusnya muncul bekas-bekas ilmu nampak bekas-bekas ilmu pada ke, pada keadaan dirinya pada akidah dia nampak ilmunya pada ubudiah dia nampak ilmunya pada dakwah dia nampak ilmunya pada muamalahnya nampak ilmunya akhlak adabnya nampak ilmunya sampai terkait dengan bab buang hajat nampak sisi keilmuan dia yang dengan ini barakallahu fikum akan mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmat Allah semata hamba tadi mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Ini di dunia. Salah tashilat, tiga keutamaan, tiga kemudahan. Diberi kemudahan memahami ilmu tersebut. Yang kedua, diberi kemudahan untuk memahami ilmu-ilmu yang lain dibukakan untuknya ilmu-ilmu yang lain dan yang paling tinggi diberi kemudahan untuk mengamalkan ilmu tersebut. Barakallahu Ini semuanya di dunia. Adapun yang kedua di akhirat nanti. Kemudahan-kemudahan dari Allah di akhirat nanti untuk menuju ke dalam surga. Barakallahu ini meliputi semua kemudahan-kemudahan terkait dengan semua proses nanti di mulut kiamah. Ujungnya nanti diberi kemudahan untuk menyeberangi sirat jembatan yang dibentangkan di atas punggung neraka jahanam, bawahnya neraka jahanam, ujungnya surganya Allah Subhanahu wa taala yang mana masing-masing insan akan melewatinya. Akan melewati dan melewati dengan kadar amalnya masing-masing. Seseorang yang semasa hidupnya dia betul-betul mencari ilmu agama Allah, mengkaji ilmu, tafakur fitin, kala itu akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala menyeberangi sirat menuju dalam surganya Allah Azza Luar biasa. Intinya jaminan surga. Sehingga dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ketika menjelaskan tentang riwayat ini beliau mengatakan talabul ilmi aqrabu turuqil mausilah ila jannah. Yang namanya talabul ilmi menimba ilmu agama Allah itu merupakan jalan pintas, jalan yang paling dekat menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Apa kuncinya? ilmu yaltamisu fihi ilman maka ikhwanatina azakumullah sadarilah ketika antum dari rumah masing-masing menuju ke halako-halako ilmu majelis-majelis ilmu ke tempat-tempat ilmu untuk mencari ilmu itu maknanya anda sedang melangkah menuju ya Allah subhanahu wa ta'ala anda sedang menapaki jalan meniti jalan meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Sadarilah ketika antum nulis ilmu, mencatat, menghafal, memurojaah ulang, Anda bertanya, mendengarkan dan segala macamnya, berupaya dengan berbagai macam cara yang mubah untuk meraih ilmu yang syar'i. Sadarilah itu upaya kalian untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Semua kita mendambakan jannah. Semua insan mendambakan surga. Tidak ada orang yang nggak mau surga. Ya apa ya? Hah? Kuncinya adalah talabul ilmi syar'i. Mengkaji bimbingan ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Maka hayatilah hayatilah hal-hal yang semacam ini. Ini perlu penghayatannya ya kawan. Diresapi dalam jiwa, dalam hati, dimasukkan dalam sanubari yang paling dalam supaya kita faham, kita sadar kita sekarang sedang berupaya menuju ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Meraih kebaikan dunia, kebaikan agama, kebaikan akhirat dan berupaya untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu Yang lainnya lagi. Baru dua kan? Baru dua. Baru dua. Yang lainnya lagi. Hadis yang menjelaskan kepada kita tentang keutamaan ilmu. Dan semua yang terkait dengan ilmu Barakulah Hadis yang disebutkan dalam Sahih Muslim juga. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda pada petikan hadis beliau yang cukup panjang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan wa majtama'a qaumun wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيت عليهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده al-hadid. Yang artinya kata Rasulullah SAW dan tidaklah ada suatu kaum yang berkumpul di satu rumah dari rumah-rumah Allah masjid mereka membaca Al-Quran mereka tadarus saling mengkaji mempelajari Quran ketika itu ilmu agama melainkan akan turun kepada mereka sakinah ketenangan mereka akan diliputi oleh rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala yang ketiga para malaikat akan mengerumuni mereka. Dan yang berikutnya Allah Azza wa Jal akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat di sisinya. Ada sini para fikum. Menjelaskan kepada kita tentang keutamaan ilmu agama dari sisi halakoh ilmunya majelis taklimnya, majelis ilmunya, sebuah majelis, sebuah halakah yang dikaji ilmu padanya, dibacakan ayat, dibacakan hadis, mengkaji satu bagian ilmu dari ilmu ilmu agama Allah Subhanahu wa taala yang sahih, yang benar. Menjelaskan keutamaan halakah ilmu majlis ilmu. Disebutkan dalam hadis ini empat keutamaan. Empat keutamaan yang hanya ada pada majelis ilmu. Tidak ada pada majelis-majelis yang lain. Yang pertama adalah nazal musakina. Nazalat alaihi musakina. Akan turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman, ketenangan. Hadis sakinah ketentraman ini barakallahu fikum. Kalau Anda membaca syarah riwayat ini, itu meliputi dua perkara. Dua perkara. Sakinatun hissiyah. Ini ada di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketentraman, ketenangan yang betul-betul konkret. Sesuatu yang turun dari langit yang namanya sakinah meliputi orang-orang yang di majelis ilmu. Itu ada di zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa riwayat. Dan Rasul yang memberitakan, hanya Rasul yang menyampaikan, bukan orang lain yang mengakuak. Ada lagi. Antum lihat dalam syarah hadis ini disebutkan beberapa riwayat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyampaikan kepada para sahabatnya yang ada di masjid ketika itu, yang ada di masjid ketika itu. Mereka sedang membuat sebuah majlis, sebuah halakoh. Mereka berzikir kepada Allah di situ. Mengkaji ilmu agama Allah di situ. Rasul mengatakan kepada mereka, aku melihat sakinah. Melihat sakinah turun kepada kalian dari langit. Dalamnya sakinah hissiyah. Tapi ingat, hanya Rasul yang memberitakan dan itu terjadinya di zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku melihat langsung, aku melihat sendiri sakinah, ketenteraman, ketenangan turun kepada kalian dari langit. Dengan halakoh ilmu yang Anda bikin, dengan majlis ilmu yang Anda adakan. Di sebutan contoh yang lain, salah seorang sahabatnya Rasulullah SAW e, eh, di satu malam sedang membaca Al-Quranul Karim. Membaca Al-Quranul Karim. Dia membaca, di sampingnya ada anak dia yang lagi tidur, di sampingnya ada kuda dia yang, yang ditambatkan dia membaca Al-Quran baca Al-Quran dia melihat seakan-akan ada cahaya cahaya yang begitu terang dari langit turun menerangi rumahnya turun cahaya tadi kudanya bergerak-bergerak ya ada reaksi pada itu kuda dia mengkhawatirkan kakinya menginjak putranya dihentikan dihentikan baca Quran tadi itu. Kudanya berhenti. Kudanya berhenti. Dia baca lagi. Kudanya reaksi lagi. Dia akhirnya dia menghentikan bacaan Al-Quran yang, yang yang dia baca tadi Dia hentikan. Ketika dia hentikan itu yang namanya cahaya naik ke atas, naik ke atas, hilang di langit. Disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mengatakan itu adalah sekina yang Allah turunkan ke langit ketika engkau baca Al-Quran. Kata Rasulullah demi Allah kalau seandainya engkau teruskan baca Al-Quran tadi, maka akan dilihat oleh Ahlul Madinah cahaya di rumah Makam tersebut. Banyak sekali hadis dan riwayat yang, yang senada dengan ini semuanya barakallahu yang mengabarkan kepada kita ada sakinah hissiyah. Ketentraman, ketenangan yang betul-betul konkret ada wujudnya. Tapi ingat, yang menghabarkannya, yang memberitahukannya hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Antum jangan bikin khurafat, jangan bikin dongeng-dongeng khuzak balat. Itu baca Al-Quran, Masya Allah baca Al-Quran, mengkaji ilmu, eh, terang rumahnya itu, Terang rumahnya itu, Cerita. Ya, Wah, luar biasa. Saya merasakan yang luar biasa semalam. Saya semalam itu membaca Al-Quranul Karim. Saya membaca buku tafsir. Terang rumah saya. Saya yakin itu sakinah, itu sakinah seperti dikhabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngibuli orang lain. Terang rumah saya. Ada yang sedikit cerdas. Uh, Afan, waktu itu rumahnya dimatikan lampunya apa dihidupkan lampunya? Lampunya hidup. Terang kan? Iya, terang. Terang dalam ataukah di luar? Di dalam dalam rumah saya terang lampunya. Allah Itu bukan namanya Sakina. Ini khurafat. Hah? Rasul yang yang yang menghabarkan. Intinya di zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam Rasul menyampaikan kabar kepada para sahabatnya radhiyallahu taala anhu ajma'in terkait dengan sakinah yang konkret, yang nampak, yang turun kepada mereka. Yang kedua adalah sakinah yang sebenarnya Ketentraman dalam hati. Ketenangan jiwa. Jiwa kita tentram, jiwa kita tenang, jiwa kita damai, jiwa kita bahagia. Setiap kali kita datang ke halaqah-halaqah ilmu dengan niat yang ikhlas karena Allah Azza wa Jalla mengkaji ilmu akan muncul ketenangan ketentraman. Ini bagi orang-orang yang betul-betul ikhlas niatnya dan betul-betul bersungguh-sungguh dalam talabul ilmi dan menghayati ilmu yang dia yang yang yang dia, yang dia pelajari. Nah, kalau dulu saya nggak menjumpai beliaunya, Ustaz, mendapatinya. Ya, sampai kepada saya khabar yang begitu masyhur dari Syekh Al-Allamah Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah Beliau sering menyampaikan di majelisnya kepada para tulab, kepada para tolabah. Nah, beliau menyatakan bil makna karena saya nggak nggak tahu langsung bil makna. Beliau mengatakan kepada para tolabahnya ya ikhwan kalau saya membaca Sahih Bukhari, saya mengatakan sana kalau Imam Bukhari mau sana fulan, qala sana fulan itu hilang lenyap dari kita orang yang namanya humumun wa humum gundah gulana, sumpek dan segala macam hilang. Langsung hilang. Berganti dengan ketentraman, dengan lapang dada, dengan kenikmatan dan segala macamnya dengan ini. Allah itu. Itu dikarenakan betul-betul menghayati ilmunya. Di rumah sumpek tahu sumpek ya? Iya, itu orang orang Jawa paham. Kalau orang apa Ambon bagaimana bahasa Jawa bagaimana? Suntuk. Di rumah isinya cuma ribut sama istri bab tomat, bab bawang merah, bab cabe, bab beras, bab minyak dan segala macamnya. Gimana cara mewujudkannya, bagaimana cara memasaknya dan segala macamnya. Babnya dunia. Pulang rumah, pagi lagi. Mas, berasnya habis Pulang ke rumah dibahas lagi. Mas, minyaknya habis. Mas, uang belanja menipis. Mas, anak butuh ini, anak butuh itu. Rasanya suntuk, sumpek. Jarak lagi. Datang ke halaku ilmu, ke majelis ilmu dengan niat untuk mendapatkan ilmu. Dengan niat untuk mendapatkan ilmu semangat, antusias mendengarkan keterangan penjelasan dari Pak Ustadz. Terasa lupa dengan yang tadi. Lupa dengan tadi. Dia merasakan ketentraman, kenyamanan yang luar biasa. Itu yang namanya sakinah. Yang sungguh-sungguh loh ya. Datang ke halako ilmu niatnya termuka Tahu terbuka ya? Niatnya termuka yang penting tidak e, dirasani, nggak diperbincangkan oleh Pak Ustadz dan para ikhwa yang ada. Saya hadir. Terus mojok paling ujung, paling samping, saya nggak mengatakan seutun ya. e, atau di balik tiang, tidak kelihatan sama yang lainnya. Sudah, kemudian dia khusyuk bukan mendengarkannya, khusyuk tidur. Selesai. Ya nggak dapat yang namanya sakina. Tadi ketika datang dengan penuh keikhlasan, dengan kesungguh-sungguhan, semangat dalam tolak puluh ilmi, ingin mendapatkan ilmu syar'i, akan merasakan ketentraman, ketenangan, kenyamanan, barakallah yang luar biasa. Itu yang namanya sakinah. Ketika antum merasakannya, antum mendapatkan fadilah ini barang akan turun kepada orang-orang tersebut yang hadir di halaqah-halaqah ilmu as-sakinah ketentraman ketentraman yang merasakan nikmatnya ilmu nah, dalam keadaan dia sudah sakit-sakit sudah flu-flu sudah masuk angin dan segala macam meriang nah, tapi tetap, tetap harus datang ke halaqah ilmu menyampaikan ilmu kepada umat kepada para talabahnya datang duduk di atas kursi, ya, membuka kitab jadi meja, mengkaji tafsir atau hadit atau yang lain-lainnya sambil <laughs> begitu. Alhamdulillah. Tapi itu dia mulai merasakan betapa nikmatnya ilmu. Lupa dengan penyakitnya. Lupa dengan sakitnya. Lupa dengan segala-galanya. Nah, bayangannya mungkin 5 menit, 10 menit sudah tidak kuat setengah jam, satu jam. Wah, masih perkasa dia dengan penyampaian ibu tersebut. Merasakan kenikmatan yang luar biasa. Itu yang namanya sakinah. Dalam jiwa, dalam dada, dalam hati. Barakallahu Dan sangat nikmat. Sangat nikmat dan sangat luar biasa. Ini fadilahnya ilmu. Yang kedua. Wa ghasyiyat humur rahmah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala akan meliputi mereka yang hadir. Ini luar biasa. Rahmat Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa. Untuk menggambarkan betapa, betapa agung, betapa besar keutamaan ini barakallahu fikum. Satu poin saja, satu poin saja. Prinsipnya Ahlus Sunnah wal Jamaah barakallahu fikum menyatakan bahwasanya seseorang insan tidak akan masuk ke dalam surganya Allah dengan semata-mata amal. Tapi seorang insan, seorang muslim bisa meraih surganya Allah Azza wa Jal dengan rahmat dari Allah semata. Dengan rahmat Allah semata. Kunci untuk meraih surga. mendatangi menghadiri halaka-halaka ilmu, majalisul ilm, kata Rasulullah SAW akan diliputi oleh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Itu luar biasa. Pertanda Anda mendapatkan kunci surga. Berupaya untuk mendapatkan rahmatnya Allah yang merupakan kunci untuk masuk surga Ketika rahmat Allah subhanahu wa ta'ala menaungi hamba-hambanya, maka semuanya akan mudah, semuanya akan indah, semuanya akan luar biasa. Rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Yang berikutnya wa hafadhumul malaikah. Para malaikat akan datang mengerumuni, mengerumuni orang-orang yang hadir di alam gaib. Para malaikat. Dan itu sifatnya hakiki kata para ulama. Disebutkan dalam hadis yang lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi malaikatan sayyahina fil ardi yatlubuna hilaqadh-dzikr." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki para malaikat yang sayyahin, yang mengitari bumi ini. Mereka mencari halakah-halakah ilmu, mencari majelis-majelis ilmu. Ketika mereka mendapatkannya, hafu bihim. Malaikat itu pun meliputi, mengerumuni orang-orang yang ada di majelis tersebut. Itu luar biasa. Para malaikat datang di halaka-halaka ilmu. Hadir eh, bersama kita di halaka-halaka ilmu. Dikerumuni oleh para malaikat. Barakallahu hakiki. Yang semakna dengan ini barakallahu fikum hadisnya Rasulullah SAW dari sahabat yang mulia Sofwan ibnu eh, eh, ibnu Hassal radhiyallahu taala anhu Kata Rasulullah SAW, Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yatlub. Sesungguhnya para malaikat akan meletakkan sayap-sayapnya kepada para pencari ilmu karena ridha dengan apa yang dia cari. Itu kata para ulama hakiki. Betul-betul para malaikat makhluk Allah yang bersayap mereka meletakkan sebagai tanda hormat, tanda tawadu kepada para tulabul ilm, para pencari ilmu, dikatakan ridho, merestui apa yang dia cari, apa yang dia perbuat. Itu pertanda para malaikatul kiram hadir. Tanda para malaikatul kiram menghormati para pencari ilmu. Tanda para ulama, para malaikatul kiram menghormati majlis-majlis ilmu luar biasa. Ridho dengan para pencari ilmu. Dikerumuni oleh para malaikat. Dinukil oleh para ulama dari sebagian zindiq. Zindiq itu orang yang betul-betul menyembunyikan kekufuran dalam hati, bahirnya muslim. Tapi sangat benci dengan Islam. Ada zindiq. Suatu kali, dia mendengar hadis ini. Sesungguhnya para malaikat akan meretakkan sayap-sayapnya kepada para pencari ilmu, riba dengan apa yang dia cari. Sesungguhnya para malaikat akan mengerubuni orang-orang di halaqah-halaqah ilmu. Dengar riwayat ini. Ada sindik dengan lantangnya, dengan congkaknya dia mengatakan, aku akan datang ke halaqah-halaqah ilmu itu menggunakan sepatu besi. Di bawahnya saya kasih saya kasih eh, paku-paku uh, besi. Aku ingin menginjak-injak sayapnya malaikat. Dengan congkaknya, dengan sombongnya. Udah datang dia ke halakah-halakah ilmunya para ulama. Dengan congkaknya. Dengan niatan untuk menginjak-injak sayapnya para malaikat. Begitu dia masuk dengan congkaknya, tiba-tiba dia tidak bisa bergerak Tiba-tiba kakinya mengering. Tiba-tiba dia pun jatuh. Itu disebutkan Al-Hafidh Ibnu eh, Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam syarah hadis ini barakallahu Untuk menggambarkan itu hakiki. Dimanakan secara hakiki oleh para ulama betul-betul para malaikat akan mengerumuni orang-orang yang ada di halaqah-halaqah ilmu, di majlis-majlis ilmu. Hakiki wa syarafa dan cukup bagi mereka kemuliaan dengan hadirnya para malaikat bersama dengan mereka dengan adanya para malaikat yang mengerumuni majelis-majelis mereka dikerumuni oleh para malaikat tapi dikarenakan malaikat itu makhluk yang uh, bukan uh, kongres seperti sekarang ini perkara gaib para fikum maka sekarang ini tidak ada seorang pun yang bisa melihat dan mengetahui para malaikat tadi. Barakallahu Kita yakini dengan siakin yakinnya khabarnya Rasulullah SAW yang menjelaskan para malaikat akan datang ke halaqah-halaqah ilmu, hadir di majlis-majlis ilmu, mengerumuni orang-orang yang datang di halaqah-halaqah ilmu. Yang keempat, wa zakarahumullahu fi man indah. Keutamaan yang keempat, Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut mereka-mereka yang hadir ini di halaqah-halaqah ilmu ini di hadapan para malaikat Allah yang ada di sisinya. Itu juga hakiki zahir. Yang hadir, fulan ibnu fulan hadir, fulan hadir, fulan hadir, fulan hadir. Yang menyebut nama-nama tadi Allah Azza wa Jalla dan nama-nama tadi disebutkan, disampaikan di hadapan para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan, disampaikan di hadapan para malaikat sebagai bentuk sanjungan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Yang menyebut Allah Azza wa Jal di hadapan para malaikat, fulan hadir, fulan hadir, fulan hadir. Saya kasih sedikit takribul faham. Bukan mengkiaskan, bukan memisalkan. Bas takribul faham. Takribul faham. Di sebuah tempat, ada seorang alim, syekh kebir, alim kebir, seorang alim besar yang sangat dimuliakan, yang sangat diagungkan, yang sangat dihormati oleh kaum muslimin salafi Semuanya kagum dengan Syekh tadi. Luar biasa. Suatu hari, Syekh ini tadi ketika majelis, ketika sedang taklim, di hadapan para murid-muridnya, di hadapan para hadirin, dia menyebut nama antum. Disebut dengan sanjungan, dengan pujian. Antum namanya siapa? Nah, anda namanya siapa? Ya Allah, namanya Muhammad. Muhammad Muhammad siapa ini? Banyak Muhammad ya banyak. Ya Allah Muhammad Abdullah. Disebut. Ya ikhwan, saudara kita namanya Muhammad Abdullah. Dia orangnya begini, begini, begini disebutkan sanjungan tuh. Namamu disebut dengan kebaikan, dengan sanjungan, yang menyebut alim tadi di hadapan semua para hadirin sampai khobar ke antum atau antum juga hadir di situ wah kira-kira hatinya antum e, berbunga-bunga GR atau bagaimana ya Pak akan bahagia luar biasa disebut sama syekh, disanjung, dipuji di hadapan para ikhwah. Wah, itu dijamin semua akan noleh. Oh, noleh semua ke dia. Sangat dipuji. Ya Allah seorang syekh, seorang alim. Seorang syekh, seorang alim. Antum kenal baik kenal dengan dengan dengan baik Syekh Al-Albani rahimahullah, Syekh bin Bas rahimahullah, Syekh bin Utsaimin rahimahullah, Syekh bin Hadi rahimahullah. Ya. Walau besar pada bahasa ini. Mereka di sana di Timur Tengah sana. Atau di sini. Di kebun cengkeh Ambon ini. Eh? Masya Allah namanya Atum yang namanya Hasan di namanya acang kan gitu ya. ya yang muslim namanya acang. Ha, acan. Taib. Hasan. Hasan bin Fulan dari Ambon. Disebut di sana di majelisnya Syekh Mukbil bin Hadi rahimahullah dengan sanjungan dengan pujian. Ya ikhwanana akhuna hunaka fi Indonesia kita punya saudara di Indonesia sana yang jauh sana di kebun cengkeh sana di Ambon sana namanya Hasan bin ha bin Hasan uh, ah, Al Amboni. di orang yang begini begini begini ya kalau dipuji disanjung oleh semua Mukbil di hadapan semua murid-muridnya. Sampai kabarnya kepada antum yang di sini. Ya apa perasaan antum ya? Ya betul aja Bener jam. Jangan kamu disebut di sana sama semua. Ah, nyebut iya namamu gak ada lagi yang lain. Nyebut Indonesia, nyebut Ambon, kebun cengkeh. Hasan bin Hasan al Amboni, cuman kamu orangnya. Saya Wah, tahu apa yang ada di benaknya itu mungkin haru dan segala macamnya sudah antum merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Baru saya mobil. Wakif yang para ulama yang lain. Saya bayangkan namamu disebut Rasulullah SAW. Wah lebih-lebih lagi. Walillahil masarul a'la. Yang disebutkan dalam hadis ini para kalafikum yang menyebut-nyebut orang-orang yang hadir di halaqah ilmu adalah Allah Rabbul Alamin. Wa zakarahumullahu fi man indah. Dan Allah akan menyebut mereka yang hadir di halako-halako ilmu tadi disebut nama Allah Azza wa di hadapan para malaikat. Luar biasa. Kedudukan yang sangat tinggi, yang sangat agung, yang sangat mulia, yang tidak mungkin diganti dengan apapun. Dan hanya ada di halako ilmu. Di majelis ilmu barakallah. Orang mau disebut oleh Pak Presiden silahkan Orang mau sanjung-sanjung oleh masyarakatnya silahkan Mau sanjung-sanjung dimuliakan oleh orang para tujar-tujar silahkan yang penting kita disanjung dipuji oleh Allah Rabbul Alamin di hadapan para malaikatul kiram radhiyallahu taala anhum ajmain. Nah, ya Ini sebuah keutamaan yang sangat tinggi yang sangat mulia. Sekali lagi, tidak ada kecuali pada halaqah ilmu dan pada majalisul ilmu. Buah dan keutamaan ilmu para Terus tidak terbayang. Tidak terbayang. Al-ilmu la ya'tiluhu syai' Ilmu itu tidak bisa ditandingi oleh apapun. Tidak bisa. Liman saluhat niyatuhu bagi yang soleh niat. Baru tiga hadis yang disampaikan warahmatullahi itu. Dan masih banyak lagi yang lain belum ayat, belum keterangan para ulama salaf luar biasa. Al ilmu la ya'diluhu syai. Maka ya khonamtina azakumullah beruntunglah, berbahagialah, bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jal ketika kita dan siapapun orangnya diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa tafaqquh fiddin, talabul ilmi syar'i. Kita akan meraih semua keutamaan, semua kebaikan dan semua kelebihan-kelebihan yang ada. Maka semangatlah, bersungguh-sungguhlah di dalam tafaqquh fiddin, dalam mencari, mengkaji, memahami ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ikhlaskan niat yang sungguh-sungguh isi komah di atasnya sampai kita mati nanti. Lalu amalkan ilmu tersebut diwujudkan dalam keseharian kita sehingga semua terbimbing dengan ilmu syar'i, akidah, ibadah, dakwah, muamalah, akhlak, adab, sampai semua perkara-perkara yang rinci dalam kehidupan kita terbimbing dengan ilmu syar'i. Insyaallah taala mendapatkan semua yang kita harapkan dari kebaikan dunia kebaikan agama kebaikan akhirat dengan ilmu kuncinya dengan ilmu wallahu taala alam bisawab ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini sekedar ya mengingatkan kembali menyebutkan hal-hal yang cukup penting terkait dengan fakultas ilmu dan jumlah keutamaannya sangatlah banyak tak terbatas singkatnya al ilmu la ya'diluhu syai. Semoga menjadi penyemangat untuk saya pribadi dan untuk sekalian untuk selalu dan senantiasa mencari ilmu agama Allah, memahami ilmu agama Allah dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau tanyakan ya? Ada yang mau sampaikan? Halas. Tidak ada. Alhamdulillah. Eh, iya, maghrib temanya lain lagi. Ya deh, lain, lain. Kan? Maghrib temanya lain lagi. Mumpung temanya ilmu, silakan. Temanya kamu saya ilmu. Allah. Masya Allah. Pertanyaannya, bagaimana dengan ilmu yang belum kita amalkan? Apakah kita mendapatkan pahala? Gitu ya. Jadi perlu dipahami ya ikhwan, bahwasanya masing-masingnya itu mengandung pahala. Tolapul ilmi, kau keutamaan tersendiri, pahala tersendiri al-amal bil ilmi mengamalkan ilmu yang merupakan buah daripada ilmu tersebut juga ada keutamaan sendiri, pahala sendiri. Ini yang pertama. Difahami salah ya? Antum belajar. Contoh, antum mengkaji, belajar tentang tata cara sholat. Belajarnya antum tentang kefiah sholat namanya talabul ilmi, tafaqufidin ada pahalanya. Ilmunya, datang ke tempat ilmunya, majlis ilmunya, pahala sendiri. Antum mengerjakan ibadah sholat. Namanya mengamalkan ilmu. Dengan tata cara tadi. Pahala sendiri. Pahala sholat. Yang begitu besar. Yang ini pahala, yang itu pahala. Ini yang pertama. Yang kedua, masing-masing kita harus memiliki niat memiliki niat, memiliki azam yang kuat untuk berusaha sekuat tenaga mengamalkan apa yang kita ilmu. Ini penting. Dan itu sifatnya pelan-pelan sesuai dengan kadar ilmunya masing-masing. Ada ilmu yang bisa kita amalkan. Bayangkan, dalam sebuah majelis, antum mungkin dapat sampai lebih dari satu ilmu. Ilmu ini, ini, ini, ini, ini banyak ya mungkin sulit bagi antum untuk mengamalkan semuanya. Yang paling penting punya niatan yang kuat, azam yang kuat untuk berusaha mengamalkan ilmu tadi. Sepuluh dapat, berusaha satu diamalkan. Terus yang berikutnya lagi, ilmu muncul lagi. Terus begitu, pelan-pelan. Ini yang paling penting. Ini yang paling penting barakallahu. Yang jadi permasalahan, yang tercela adalah ketika orang itu sudah tahu ilmunya dan punya kesanggupan untuk mengamalkannya tapi tidak dipraktekkan. Itu yang tercela. Apalagi jelas-jelasan dia menerjang ilmunya sendiri. Itu yang tercela. Itulah sifatnya orang-orang al-Yahud. Alhamdulillah ya? Mereka punya ilmu, nggak diamalkan. Tapi kalau sudah punya azam yang kuat, tekad yang bulat, niat yang yang sungguh-sungguh, akan terus berupaya untuk mengamalkan ilmu yang ada pelan-pelan sedikit demi sedikit tahap demi setahap itu yang diinginkan barakallahu dan semuanya berpahala ilmu yang kita kita ilmui belum diamalkan berpahala ilmu yang sudah kita amalkan juga berpahala masing-masing dikasih pahala sendiri-sendiri dalam Islam barakallahu tapi ingat ya punya azam yang kuat untuk berupaya keras mengamalkan ilmu yang kita ketahui barakallahu هذا هو فهمت يا يفهمي ان شاء الله تعالى بارك الله فيكم والله تعالى على بالصواب gimana gimana gimana terus Kalau bisa saya gambarkan, misalkan e, sekarang ini dalam masjid ada halak ilmu. E, suaranya taruh di pengeras luar, kedengaran sampai di luar. Nah, ada orang di depan rumahnya sana, tidak nah, ke sini dia, nguping, ya, gitu ya, nguping dia, dengarkan. <laughs> Begitu ya. Apa pertanyaannya sekarang? Iya. Kalau dia betul-betul di rumahnya mendengarkan dengan seksama ilmu tadi, dapat. Cuman, cobanya, fadilahnya tidak sama dengan orang yang datang langsung ke halaqah ilmu. Tapi kalau dia sekedar sekedar oh pengajian nggak dapat. Dia betul dia, dia dengarkan dia seksama di rumah mungkin dia malu mau ke masjid atau ya misalnya dapat cuman nggak sebagaimana yang hadir dikecualikan kalau ada uzur lagi sakit dan segala macam nggak mungkin datang dia lewat pengeras suara atau lewat radio yang dirilai atau lihat eh, lewat HP dapat ya pahala intinya yang paling besar, yang paling agung keutamaannya yang datang langsung ke halak ini. Halak lagi. Nah itu tadi. Ya begitu. <laughs> Allah yafarifikum. Nah, Iman. Jadi uh, jangan merasa puas dengan corong luar. Jangan merasa cukup dengan uh, file rekaman gitu. Ya Allah ya akhi, ada taklim nih di masjid Muhajirin. Waduh, nantilah gampang. Ah, nanti kirim ya per rekamannya ya. Ya. Gitu. Nah, sudah dapat dikirim per rekamannya. Nah, didengarkan sama dia. Eh, itu wakil yang sering terjadi di kalangan kita. Dapat file rekaman tapi jarang didengarkan. Nah, dapat dapat Dapat rekamannya, jangan khawatir. Ya dapat tok, tapi nggak kan didengarkan. Kenapa pahala? Tapi kalau dia betul-betul ada uzur syar'i, entah sakit atau kesibukan yang lain yang nggak mungkin hadir, dan dia minta rekamannya, dia dengarkan di rumah dengan sama, dapat. Tapi tidak sebagaimana yang hadir dalam majelis ilmu. Ngoten gak Jadi jangan puas, jangan streaming. Jangan Wah dengan streaming. Nantilah saya anu aja live live striving live gitu. Nah, nanti saya sambil uh, nyetir nanti saya di mobil di auto gitu ya. Uh, dengarkan live streaming tenang aja. Nah, sibuk dengan yang lainnya streaming jalan-jalan terus. Lalu Kalau dia sungguh-sungguh betul-betul mendengarkan dengan seksama dengan mana yang seperti disebutkan di atas tolak tolapul ilmi dapat pahala. Cuman tidak sama seperti yang hadir dalam majlis ilmu tersebut. Ngerti nggih? Apalagi kalau kemudian dengarkannya bukan karena ilmu, dengarkannya karena untuk mencari sesuatu mata-mata. nggak dapat dia. Hmm? Ini pengajian apa mana ini? Oh, banyak sekali kerumunan yang ada ini. Corong luar. Bukan tuh faedah ilmu. Mendengarkan dalam mereka tuh catat. Oh, poin-poin yang dikatakan oleh yang, yang dianggap sama dia sebagai poin-poin yang e, eh, rapat merah begitu. Uh, radikal ini. Wah, begitu. Yang ini dapat dosa. Bukan dapat pahala warahmatullahi Allah taala alam bisawab. Ala kulli hal barakallahu fikum eh, datang ke halak ilmu, ke majalisul ilm dengan niat yang ikhlas karena Allah azza wajal dikarenakan betul-betul sangat-sangat besar dan sangat-sangat agung pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala.